Maka Imam Ahmad pun menasehatkan mereka untuk bersabar menghadapi zolimnya khalifah. Imam Ahmad mengingatkan mereka untuk di rumah mereka agar mereka tidak menumpahkan darah kaum muslimin agar mereka tidak menjadi fitnah bagi umat asyahid dalam ibrah pelajaran ini bagaimana para fuqaha yang mereka itu ahlul fiqhi, ahlul istimbati, ahlul fatwa berazam, berniat untuk melawan dan menentang khalifahnya. Perkara yang itu diketahui oleh sigar tulabul ilm. Dari awal belajar sunnah, diajarkan perkara yang sangat mendasar di setiap kitab akidah asam wa ta'ah. Wajibnya taat kepada pemerintah, larangan, melawan, menentang mereka. Tapi bisanya hendak dilanggar ini oleh para fukoha bahkan. yakfa alaihim. Bisanya samar. Perkara ini bagi mereka. Maka demikianlah di masa fitnah orang bisa labil. Orang bisa terlupakan dari segala ilmu dan sunnah yang dia tahu. Orang bisa dilupakan dari berbagai manhaj yang telah dia pelajari. Wal ma'sum man yang selamat hanya yang diselamatkan oleh Allah. as Orang-orang yang kokoh. Adalah orang yang patut untuk kita ikuti. Abu Dawud. Selalu bersama Imam Ahmad. Karena sabat keteguhan dan keistiqomahan beliau. Tidak goyah Imam Ahmad tetap pada prinsip-prinsip sunnah. Padahal fitnah sedemikian rupa. Bahkan menimpa beliau sendiri. Rahimahullah. Sabat. Makanya sikap penting yang sangat membantu untuk kamu selamat dari berbagai macam fitnah yang terjadi. Harus ada yang kamu pegangi. Harus ada yang kamu ikuti jadi rujukanmu. Kalau itu ada, sekencang apapun itu angin bertiup, kamu akan selamat tidak hanyut, tidak terbawa. mereka lah ahlul ilmi rasikhin kibar ulama wal a'immah dalam dakwah. Yang diistilahkan orang-orang yang lam tashubhum syaibah. Yang tidak ternodai, tidak terkontaminasi oleh apapun. Dari berbagai macam fitnah yang silih berganti. Fitnah ini, fitnah itu Ikhwan muslimin, tablik, sufi, wada, wada, sururi, harta benda, ihya uturaf, ini, itu. Berbagai macam fitnah, silih berganti datang, memfitnah, menggoda. Orang-orang ini Allah pilih, dia tidak tergoda, tidak ternodai. Tetaplah dia istiqamah dalam sunnah. Tetaplah dia membela yang hak, tetaplah dia mentahdir Mengingatkan umat dari yang batil, dari ahlul batil segalanya. Orang-orang seperti ini yang kamu ikuti, yang kamu pegangi. Bukan orang yang sebentar dia begini, sebentar dia begitu. Terbawa arus, ya Allah kembali lagi. Terseret, eh, berusaha susah payah, kembali lagi. Sekarang merah, sebentar hijau, sebentar hitam, mutalawin. Berganda-ganti warna bagaimana bisa kamu pegangi? Bagaimana bisa kamu ikuti jadi rujukanmu? Dia sendiri nggak bisa tegar dalam menghadapi. Harus ada pegangan umat ini yang menjadi rujukan. Nggak semua alim bisa kamu dengar Enggak semua alim bisa kamu ikuti. Pemahaman bisa tumpul di masa fitnah. Kamu terheran-heran melihat sikap dan ucapan mereka seakan mereka bukan orang yang pernah mengunyah ilmu. Seperti orang yang nggak tahu menau tentang manhaj. Haji Fulan berkata begini, Fulan melakukan ini, begitu sikapnya. Kamu terkejut-kejut. Toish. Ini yang sebut, disebut dengan Toish. Orang itu jadi ringan, gak ada bobotnya, itu Toish. Kalau sudah ringan, gak ada bobot, gampang diterpa angin mudah untuk dibolak-balikkan. Tapi kalau dia berat, berbobot, dia berhenti begini. Kokoh. Orang bisa labil. Bahkan fukoha, sekelas fukoha ahli fatwa, ahli istimbat, ahlul ilm, bisa goyah karena fitnah. maka azabat aziz keteguhan itu mahal sangat berharga Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang lain yang tidak kalah pentingnya dalam menghadapi fitnah adalah al-insyighal bil khair. Untuk kita sibukkan diri dengan kebaikan bil ilm wal amal wa ta'ah dalam kebaikan. Rasulullah SAW sebutkan dalam bab ini Badiru bil a'mal fitanan kaqita illailil mudlimah Yusbihul abdu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya percepat. Berlombalah kalian beramal soleh. Sebelum datangnya fitnah, masa fitnah, yang itu seperti potongan malam yang gelap. Pagi orang mukmin, sore dia kafir, sore dia mukmin, pagi dia kafir, dia jual belikan agamanya dengan dunia. Rasul perintahkan untuk mubadaroh. Berlomba, berpacu. Fitnah berjalan. Tidak kenal waktu, siang, malam. Fitnah itu terus aktif. Bergerak. Dan ahlul fitnah dan fattanin terus aktif. Yang berbicara, yang nyebarkan, WA, nyebarkan apa, Facebook ini tuh Siang malam mereka aktif. Kalau kamu layani, kalau kamu meladeni, kamu akan tersibukkan dan dijadikan kamu sibuk. Sehingga nggak ada kemajuan pada dirimu dalam ilmu, dalam khair, dalam amal saleh. Nggak ada. Kamu tersibukkan dengan fitnah itu. Dan itu yang mereka inginkan. Kamu tersibukkan dari yang manfaat untuk dirimu. Itu yang mereka maukan. Sibukkan diri dengan khair. Sibukkan diri dengan khairat. Ilmu harus ahlu Sunnah menjadi pelopor dan orang yang paling semangat dalam ilmu. Belajar, ngaji, menghafal ayat, hadis, mencatat, menulis, mendengar. Kesibukan dengan ilmu. melindungi dari fitnah. Bergegas, berpacu dengan yang baik, bil khair. Karena ciri dakwah ini ilmiah. Menjadi pembeda dari seluruh dakwah yang lain. Ilmu. Pembenahan ibadah akidah, akhlak, muamalah harus selalu. Kalau tidak nggak ada bedanya dengan yang lain-lain dari kelompok-kelompok firqah hizbiyah. Ya tetap seperti itu. Nggak ada pembenahan ibadahnya. Muamalahnya tetap seperti itu dolim, curang, menipu, dan yang semisalnya. Makanya tidak boleh, jangan sampai ada, jangan sampai ada pada ahlu sunnah calo pengajian. Tahu calo kan? Orang yang di terminal itu ngajak orang naik bus. Misalnya kalau dari Makassar, ayo bantaeng, bantaeng, bantaeng, bantaeng. Orang pada naik semua, ayo bantaeng, ayo, ayo bantaeng, bantaeng. Udah penuh bus itu jalan, wer, dia tetap di terminal. Bus berikutnya datang, bantaeng, bantaeng, bantaeng. Mau ada naik penuh jalan, Bus kedua, dia tetap di terminal. Bus ketiga jalan, dia tetap di terminal. Cuman bisa ngajai orang cuma bisa mempropagandakan. Sementara dirinya sendiri tertinggal. Jangan sampai ada. Ahlul bidak semangat dalam menyebarkan bid'ahnya ahlul batil siang malam menyebarkan kebatilan-kebatilannya. Alusuna jauh lebih berhak seharusnya. Jadi orang yang paling semangat menyebarkan sunnahnya, mengajarkan al-haq yang ada pada mereka. semangat mempelajarinya, mengkajinya, mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena itu lebih afdol dari nawafilul ibadat. Dari amalan-amalan sunnah. Kita tahu ilmu jauh lebih afdol. Pernah Imam Abdullah ibnu Wahab, murid Imam Malik, ibnu Wahab, rahimahullah duduk bersama Imam Malik membahas ilmu, tanya, jawab, eh, berdiskusi ini begini masalah ini bagaimana. Walhasil sampai adzan zuhur. Belum selesai pembahasan mereka karena dengar adzan Imam Ibnu Wahab mau bergegas-gegas. Ini bukunya pada ditutupi dikumpulkan semua, pena-penanya ini masuk entas semua, mau oh, cepat-cepat ke masjid. Kata Imam Malik, Imam Malik tenang di tempat. Kamu mau kemana? Mau ke masjid, sudah adan Agar tidak tertinggal, mau segera wudhu, sholat sunnah, rawatib, ini itu, qobliya. Nah. Datang di awal waktu. Kata Imam Malik, Manahnu nufihi laisa biaqal mimma satadhabu ilaih. Yang kita berada, sedang berada padanya tidak kurang dari yang kamu mau datangi. Artinya yang ketang, sedang kita bahas, kita sedang berada padanya, belajar ilmu, membahas ilmu. Itu pahalanya tidak kurang, tidak lebih rendah dibanding kamu mendatangi ingin mendapatkan nafilah. Karena mendatangi masjid di awal waktu nafilah, amalan mulia. Sholat rawatib, qobliyah, nafilah. Agar tidak teranggap nafilah itu lebih utama dari ilmu. Yang sunnah-sunnah sehingga dia tinggalkan ilmu demi nafilahnya. Sebaliknya, justru ilmu lebih besar pahalanya harus semangat. Dalam ilmu. Kolbu dengan fitnah itu fitnah itu sebagai virus penyakit yang menggerogoti kolbu, merusak dan membunuhnya Waliyahdubillah. Layaknya orang sakit. Kalau tidak ke dokter. Dia biarkan. Dia batuk-batuk, dia meriang, menggigil tubuhnya. Biar saja di rumah saja. Dia nggak mau ke dokter. Ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit nggak mau. Dia nggak mau pula untuk mencari obat, beli obat, konsumsi, diminum, nggak mau. Udah dia pasti pasrah. Liar saja di rumah. Terus dia digerogoti oleh sakitnya. Bisa-bisa ini orang bisa mati. Fitnah penyakit yang diserang kolbumu. Obatnya ilmu dokternya ahlul ilm, ulama. Kalau kamu tidak dekat dengan ilm, obat akan semakin parah penyakitmu. Kalau kamu tidak merujuk kepada ulama, akan semakin menggerogoti kolbumu fitnah itu. Makin merusak pentingnya ilmu. di dalam hadis Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala an Rasulullah sallam menyebutkan inna al khair wasyarr khazain Sungguh kebaikan, khair, dan kejelekan, syar, itu khazain Barang simpanan, tersimpan di dalam gudang. Gudang ini gudang khair, ini gudang syar. Walihadihil khazain mafatih. Dan gudang ini punya kunci. Ada gembok, ada kunci. Rasulullah sebutkan fatuba li abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair mighlaqan syarr. Bahagialah surga bagi seorang hamba yang Allah jadikan dia itu kunci pembuka kebaikan, gembok penutup kejelekan. Wa wailun li'abdin Allah miftahan lisyarr mighlaqan lil khair. Tapi celaka azab sengsara Nauzubillah bagi hamba yang ia itu dijadikan sebagai kunci kejelekan dan gembok penutup kebaikan. Hadis ini merupakan pengabaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Al khair itu berarti keridhaan Allah. Asyar itu murka Allah. Maka jika Allah ridha kepada hambanya, tanda keridhaan Allah itu, Allah jadikan si hamba ini kunci pembuka kebaikan. Tadi kebaikan itu di gudang, tertutup semula, tersimpan. Dia yang pegang kunci, dia yang buka. Sehingga karenanya dan lewat dia terbuka. Kebaikan itu keluar dari gudangnya tersebar ke sana kemari merata. Orang mendapat kebaikan darinya. Karena dia. Maka Orang semacam ini jika bertemu, kamu bertemu dengannya, kamu diingatkan tentang kebaikan, diberi kebaikan. Jika dia datang hadir, datang hadir bersamanya kebaikan. Jika dia berucap, yang dia ucapkan adalah kebaikan. Jika dia beramal, yang dia amalkan adalah kebaikan. Jika dia berfikir, yang dia fikirkan adalah kebaikan. Yang dia simpan dalam kolbunya juga adalah kebaikan. Maka orang selalu mendapati banyak mendapati kebaikan darinya. Miftah lil khair kunci kebaikan. Tetapi yang lain dia itu kunci kejelekan, syar. Dia selalu dalam kejelekan. Yang dia lakukan adalah kejelekan yang dia fikirkan adalah kejelekan, yang tersimpan dalam kolbunya adalah kejelekan. Kalau dun dia berkata yang dia katakan adalah kejelekan, sehingga dia yang membuka kejelekan itu keluar. Orang mendapat kejelekan demi kejelekan darinya. Karena dia, melalui dia. Orang terharamkan dari kebaikan. Terhalangi dari kebaikan. Mereka tidak tahu menau dari kebaikan. Banyak yang mengeluh karena mereka tidak bisa mendapatkan kebaikan darinya, dia penghalang. Dia kunci, gembok, penutup kebaikan. Nggak bisa keluar kebaikan itu. Yang dia buka kejelekan. Yang ada adalah permusuhan, yang ada kebencian, perseteruan, kezoliman, kejelekan semua sudah dari dia. Dia yang membuka kejelekan itu. Dia yang nunjukkan. Dia yang ngajari. Dia yang ngasih contoh. Dia yang ngamalkan. Semuanya jelek. celaka dan azab tersiksa seorang hamba yang semacam ini. Maka kata Imam At-Tibi rahimahullah. Yang pertama persahabatan dengannya dekat dengannya adalah dawa obat. Kamu sembuh. Kamu dapat kebaikan, kamu belajar kebaikan, kamu mendengar kebaikan, kamu melihat kebaikan, kamu dapati kebaikan itu darinya. Kunci pembuka. Kamu terselamatkan dari kejelekan karena dia tutup rapat-rapat. Dia gembok gudang kejelekan. Sehingga kamu selamat, nggak tahu apa-apa. Jauh dari kejelekan, terlindung. Dia tahdir, dia sebutkan bahaya hizbiyah ini. Tapi dekat apalagi berteman dengan tipe yang kedua adalah penyakit. Orang yang hanya membawa kejelekan. Hanya menimbulkan dan melahirkan kejelekan. Saudaranya hanya mendapati yang jelek-jelek darinya. yang pahit. Kebaikan mereka terharamkan. Mereka berharap tapi terharamkan tidak mendapati apa-apa. Maka pertanda Allah itu ridho kepadamu. Instrupeksilah diri. Pertandanya adalah Allah jadikan kamu itu kunci kebaikan. Karenanya orang lain dan saudara-saudaramu banyak mendapati kebaikan darimu, belajar kebaikan darimu, mendengar kebaikan, melihatnya, mendapatinya darimu, manfaat yang mereka dapati. Tapi kalau sudah kemudian yang mereka dapati darimu adalah syar ala syar, kejelekan demi kejelekan, kejahatan demi kejahatan, mereka hanya kamu rugikan, mereka semakin sengsara, tersiksa, gak ingin dekat denganmu, gak senang dekat denganmu, kamu hadir mereka susah. Kamu datang mereka gelisah. Jangankan melihatmu, mendengar namamu pun mereka risih. Shhh, jangan disebut fulan sudah. Tapi orang yang menjadi kunci kebaikan diharapkan kedatangannya disenangi keberadaannya. Kalaupun dia nggak ada, dia tinggalkan mereka, sedih mereka. Kehilangan kebaikan. Orang yang memberi kebaikan banyak kepada mereka. Kehilangan mereka, betul-betul kehilangan. Sangat bersedih mereka. Maka syaitan Jauh berbeda antara yang ini dengan yang itu. Murojaah. Introspeksilah pada diri masing-masing. Apakah termasuk miftah lil khair menjadi kunci pembuka kebaikan menjadi gembok penutup kejelekan Ataukah na'udzubillah sebaliknya kamu menjadi kunci pembuka kejelekan dan kamu menjadi gembok penutup kebaikan pertanda murka Allah pertanda Allah tidak inginkan kebaikan untuk dirimu na'udzubillah itu mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini kita banyak berdoa kepada Allah agar selalu kita dijadikan hamba yang dipilih oleh Allah menjadi mafatih lil khair kunci pembuka kebaikan maghaliq lishar dijadikan kita gembok penutup kejelekan hanya Allah yang kuasa dan maha mendengar atas segala doa hambanya wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad rabbil alamin bagaimana nasihat kepada ikhwah yang baru mengenal dakwah salaf, baru belajar mengaji salaf, namun dihadapkan dengan fitnah, ujian dari keluarganya yang awam, seperti dari istrinya, terlebih dari lingkungan dia tinggal yang belum mengenal dakwah. Isbir, bersabarlah. Itu pegangan yang hendaknya selalu ada pada dirimu. Yang pertama tentunya iltija ilallah. Berdoa selalu kepada Allah untuk dikuatkan. Karena berat kenyataannya. Yang Rasulullah katakan kal qabidin alal jamrah. Seperti pemegang bara api, panas. Kamu harus pegang, harus pertahankan. Ditentang istrimu, diledek keluargamu, mungkin bahkan istrimu juga. Yang belum tahu menau, nah, nggak paham, kamu akan ditertawakan, dari bahan hinaan, sober. Begitu pula mungkin keluargamu, orang tuamu, sabar. Nah, kalau itu terkait istrimu, karena dia dibawa kekuasaanmu, ajak dan ajari dia ilmu yang benar, agar dia pun mendengar dan tahu sehingga seimbang. Bukan hanya kamu yang ngerti, bukan hanya kamu yang tahu, tapi istrimu pun faham dan mendukung. seberat apapun cobaan di luar kamu dikucilkan, dicaci maki, dihina, kalaupun mungkin naudzubillah misalnya disakiti secara fisik. Tapi di dalam di dalam rumah istrimu mendukung kamu, membesarkan hatimu. Masya Allah. Nah, Sabbatakallah, benar-benar Allah teguhkan suamiku dan kamu begini begini yang sabar gini ujian gini damai hatimu selama yang dalam ini orang dalam ini mendukung kamu dan mengerti tapi yang celaka kalau kemudian yang dalam pun nggak paham nggak tahu menau bahkan memerangi makanya perlu mereka dibekali ilmu yang benar, dididik, diajari. Sehingga istrimu pun mengerti bahwa ini adalah prinsip dalam hidup dakwah yang hak para rasul. Mengerti salaf itu seperti apa. dan mintakan selalu kepada Allah untuk membukakan hatinya agar Allah beri hidayah dia Allah bukakan hatinya umat yang sebelum kita pun banyak diuji oleh Allah kita tahu Nabi Ibrahim seperti apa kita tahu Nabi Lut bagaimana kisahnya Nuh alaihissalam dan para nabi yang lain. Diuji pada keluarganya, Lut pada istrinya, Nuh pada anaknya, Ibrahim pada ayahnya. Ya, begitulah para nabi bahkan mereka. Ya sabarlah. Nah, mohon nasihat terkait siapa ini? Arfan Abu Muawiyah Hamad dari Bekasi domisili di Bantaeng nah, tinggal di pemukiman orang-orang MLM Bolehkah belajar duduk bermajelis bersamanya. Ya ikhwan barakallahu fiik. Prinsip dasar dalam sunnah untuk kamu itu tahu kepada siapa kamu belajar ilmu agamamu. Imam Ibn Sirin mengatakan Inna هذا العلم fal yandur ahadukum mimman يأخذ dina ilmu ini agama maka perhatikan dari mana kamu ambil agamamu Imam Malik mengatakan dinak innama huwa lahmuka wa agamamu perhatikan dari mana kamu ambil dari siapa kamu pelajari karena itu adalah darah dagingmu paling berharga yang kamu punya ketika seseorang terfitnah dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada dari Dzulqarnain maupun yang selainnya. Dan itu terbukti kemana dia hinggap, bersama siapa dia tinggal, dengan siapa dia berjalan. Maka tidak patut kamu memberikan kepercayaan agamamu kepadanya. demikian para ulama kita mengamalkannya. Yu'rafur rajul kanu la yas'aluna rajul ba'da an arafu mamsyahu wa madkhalahu wa makhrajahu. Mereka nggak tanya orang sudah. nggak akan diteliti lebih ketika diketahui dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia datang, dengan siapa dia pergi, dengan siapa dia masuk, keluar. Artinya keseharian dia, di mana hinggapnya, dengan siapa, aktivitasnya, bersama mereka. Maka kenikmatan Allah ketika sesuatu itu diambil, dipercaya kepada orang yang kamu ketahui. Kamu ketahui istiqomahnya, manhaj agamanya, pemahamannya. Makanya Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari kalian sendiri. Kalian tahu orang-orang Arab dulu ngerti siapa Rasulullah SAW dari kecilnya. Kejujurannya bagaimana, amanatnya dan seterusnya. Dan dari orang yang mereka tahu ini risalah disampaikan. Kalau seandainya risalah itu disampaikan tiba-tiba oleh orang datang dari mana begitu, dari Romawi, dari Persia, ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke Mekah nyampaikan risalah. Ini orang siapa? Ahlu Mekah Quraisy nggak paham, nggak kenal, nggak tahu menau. Ya, sulit untuk mereka terima bagaimana? Kenal saja tidak tentang kebaikannya. Tapi Rasulullah min anfusikum dari kalian sendiri kamu tahu nasabnya kamu tahu, keturunannya, kejujurannya, amanatnya kamu ngerti, nggak ada alasan bagi kalian untuk menolaknya. Itu kenikmatan Allah. Ketika agama itu hanya boleh diambil dari orang yang kamu tahu. Istiqomahnya kamu tahu, akidahnya, manhajnya seperti apa. Tidak sembarangan. Bukan dari orang-orang yang tidak kamu kenal kebaikannya, tidak kamu ketahui manhajnya. Nikmah dari Allah sehingga terjaga agama ini kemurniannya ghaddan tariya fresh seakan seperti dipetik hari ini dari Rasulullah dan para sahabatnya. Katanya Ustadz Dulkornain sudah rujuk kenapa kok masih ditahdir. Nah, rujuknya di mana? Dan kapan rujuknya? Baru dia tampilkan itu pun tanpa sepersetujuan. setujuan para ikhwah asatidah yang ada dari poin-poin yang dia katakan dia rujuk padanya dan tidak lama hitungan beberapa hari hilang lagi dari websitenya Lis, kenapa? Apa yang kamu takuti? Orang yang beramal untuk Allah, gak peduli dengan dirinya jika kebenaran itu lebih berharga dari dirinya. Dia katakan, aku salah, aku keliru, aku istighfar, rujuk dari ini. Biar itu insya Allah bertahan selama hidupnya. Nggak akan merugikan dia. Jika dia memang telah berubah betul-betul jadi baik. Tobat, perkaranya ma'ruf. Bukan orang mengaku, mengatakan tobat selesai segala sesuatunya sudah. Titik. lah. Dilihat setelah tobat, betul tidak tobatnya. Apa ada bukti dia berubah jadi baik setelah tobatnya? Harus terlihat, ditunggu. Makanya Subaik ketika di dihukum oleh Umar, ditahdir, dihajar. Ditunggu selama diasingkan di Kufah. Selama setahun. Kemudian dikabarkan kepada Umar, betul-betul ini orang sudah berubah. Betul-betul jadi baik. Pelajaran dalam hidupnya. Baru kemudian dicabut oleh Umar. Nah, ngaku tobat gampang saja. Yang penting setelah taubat ini terbukti tidak kejujuran taubatnya diuji. Dan yang kita saksikan, yang kita lihat, tidak ada bukti ketobatan dia. Yang nyata. Mana? Dari tiap poin yang dia sampaikan. Dan bahkan lebih dari itu dihapus, dihilangkan. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah pernah eh, ketika menyatakan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu dengan zatnya rahimahullah maka dibantah keras oleh Syekh Hamad Al-Ansari. Uh, afwan. Uh, Hamud At-Tuwaijiri. Rahimahullah. Tajam bantahannya. Ilmiah. Ya? Dan bantahan itu dipuji oleh Syekh bin Bas guru Syekh Utsaimin. Karena memang bagus dan benar. dan tidak menunggu waktu lama. Syekh Uthimin katakan zakallah khair ini bantahan ilmiah dari saya dan beliau cabut itu kesalahan dari saya. Ana astagfirullah, aku istighfar bertobat kepada Allah, aku cabut bahkan bukan hanya itu, aku meminta kepada yang sudah terlanjur punya kaset di dalamnya ada suaraku tentang penjelasan Ma'iyah tadi, hapus yang sudah terlanjur pegang kitabku, cetakan-cetakan yang lama, hapus dari kitabku. Dan beliau benahi pada revisi cetakan berikutnya. Selesai, Alhamdulillah. Dan itu diketahui sampai sekarang kamu mau baca bisa. Orang yang sudah meninggal rahimahullah. Dan justru sebaliknya, ini menjadi pujian kepada Syekh Uthaymin. Keagungan dan kemuliaan beliau menunjukkan orangnya cinta al-haq, orangnya mencari al-haq, mengikuti al-haq, tunduk kepadanya. Nah, Allah musta'an. Kenapa dakwah salaf ini penuh dengan bantahan? Ya karena kehidupan ini banyak padanya al-haq dan batil. Dan perang itu ada semenjak awal diciptakannya Adam bapak manusia. Kenapa ada yang batil? Ini Allah kehendaki untuk menguji manusia. Maka perang di antara keduanya terus berkecamuk semenjak itu. Syaitan dan bala tentaranya memusuhi al-haq. Ahlul haq, mukmin, para rasul, para ambia dan yang mengikuti mereka membantah yang batil-batil tersebut. Quran mali penuh dengan bantahan. Allah bantah kaum Nasoro. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga trinitas. Dibantah oleh Allah. Dibantah kaum Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah yang mengatakan malaikat itu anak-anak wanita Allah. Nah, Quran isinya penuh dengan bantahan. Allah bantah yang mereka mengatakan Allah itu beranak dan diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dibantah oleh Allah musyrikin. Penuh sekali bantahan dalam Quran. Apa dosanya salafiyin untuk membantah? Al-Quran sendiri isinya bantahan. Apa dosanya ahlu sunnah? Kalau mereka membantah yang salah dan yang batil, yang menyimpang dari Quran dan sunnah. Quran mengajarkan kepada kita. Yang salah harus disalahkan. Yang batil tidak boleh didiamkan. Diingkari, dibantah. Sekian banyak. Kasus. Masalah yang diluruskan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun demikian dalam hadisnya. Dibantah. Ketika Abu Sanabil radhiyallahu anhu sahabat mengingkari seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia hamil tua begitu lahir anaknya dia seperti menyiapkan diri untuk menerima lamaran orang diingkari oleh Abu bilang nggak boleh anti begini haram iddah kamu ini empat bulan sepuluh hari lama empat bulan sepuluh hari Ngeluh wanita ini lapor ke Rasulullah SAW. Kata Abu Sanabil aku nggak boleh. Me... Nah, ini maruflah perempuan kalau bagaimana dia ingin ingin apa menerima lamaran orang begini begini. Nah, harus nunggu 4 bulan 10 hari karena itu idahnya janda yang ditinggal mati suaminya. Pernyataan siapa ini? Abu Sanabil. Rasulullah SAW langsung bantah. Gazaba Abu Sanabil. Dusta Abu Sanabil. Salah. Tidak benar. Anti yang benar. Kamu yang benar. Idahnya wanita hamil dengan melahirkan bayinya. Dibantah oleh Rasulullah SAW. Tiga orang yang apa berniat untuk menyaingi Rasulullah SAW. Yang satu, aku nggak akan menikah. Aku akan perjaka selama hidupku untuk beribadah pada Allah. Perempuan hanya menyibukkan dari akhirat. Yang satu, aku nggak akan tidur malam. Terus malam suntuk. Ibadah. Yang satu, aku nggak akan iftar. Terus puasa. Nah, ini ucapan beberapa orang dari mereka yang ingin menyaingi ibadah Rasul SAW. Didiamkanlah Rasulullah, dibantah. Ma balu akwam yakuluna kada wa kada. Kenapa ada orang-orang berkata begini? Marah Rasulullah SAW. Bantah. Aku orang paling bertakwa, paling takut kepada Allah dari kalian. Aku tetapi menikah dengan banyak wanita. Aku puasa tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam tapi aku juga tidur. Dibantah oleh Rasul. Tidak didiamkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak yang lainnya. Sunnah pun penuh dengan bantahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bantah. Ketika sekelompok dari mu'allaf yang baru masuk Islam. Ketika melihat musyrikin menggantungkan senjatanya di pohon yang nama mereka mereka namakan Datu Anwat dengan tujuan supaya dapat barokahnya supaya lebih tajam menang dalam peperangan dan seterusnya ini mu'allaf mu'allaf ini yang baru masuk Islam minta ke Rasulullah ya Rasulullah coba bikinkan juga untuk kita pohon Datu Anwat supaya kita pun dapat barokahnya begini supaya menang dalam peperangan kita membela Islam muslimin menghadapi orang-orang kafir didiamkan tidak dibantah oleh Rasulullah SAW sungguh kalian telah berkata sama seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihissalam jadikan untuk kami Tuhan seperti mereka punya banyak Tuhan Dibantah oleh Rasul. Sunnah penuh dengan bantahan. Amal iskal. Apa yang kamu pertanyakan? Yang kamu masalahkan apa? Quranmu penuh dengan bantahan. Sunnah Rasulmu, Nabimu penuh dengan bantahan. Lalu kenapa kamu hanya menyoroti salafiyin yang membantah? Hmm dengan logika kamu, dengan pertanyaan yang serupa, kamu arahkan juga ke Quran. Ngapain Quran ini kok banyak bantahannya? Kenapa sunnah ini penuh dengan bantahan? Rabbul alami, Membantah Abu Lahab. Bahkan satu surat turun di dalamnya. Tabat yada abi lahabi watab. Dan seterusnya. Dibantah oleh Allah. Ketika Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah SAW, celaka kamu wahai Muhammad. Untuk urusan ini kamu kumpulkan kami. Allah bantah. Abu Lahab yang celaka. Dibela Rasulullah oleh Allah. Wah kada. Lalu para sahabat. Setelah Quran, Sunnah. Para sahabat. Banyak yang membantah. Bahkan di antara mereka yang mereka padahal ahlul khair semuanya. Hanya saja karena ini keliru, ini menyalahi dalil, dibantah oleh yang berilmu, yang faham. Ibnu Abbas membantah Abu Bakar Umar ketika melarang mut'atul hajj, orang haji tamatuk, umroh dulu kemudian haji, dilarang karena istihad keduanya dan menyalahi nas, dibantah oleh Ibnu Abbas ulamanya umat ini, penerjemah, penafsir Quranul Karim. Sahabat Rasulullah SAW. Sekian banyak mereka membantah. Tabi'in, adba tabi'in, a'imah, para ulama Islam. Dari semenjak dulu. Imam Ahmad punya kitab Ar-Rad al-Jahmiyah. Bantahan kepada Jahmiyah. Abu Dawud tadi kita sebutkan. Bantahan kepada Qadariyah. Bantahan kepada Khawarij. aima, Imam Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad. Membantah. Qadariyah. Amalan manusia pun diciptakan oleh Allah. Nah. Aima sekian banyak sudah. Terkadang bantahan itu kepada orangnya, kepada pemahamannya atau kelompok tertentu. Rod alal Bakri, dari punya Rod ala Bishr al-Marisi. Nah, sekian banyak. Rod alal Akhna'i, Syekhul Islam. Nah, Ibnul Qayyim, Sawaikul Mursalah, bantahan kepada Mu'tazilah, Jahmiyah, Ijtima' Jus Islamiyah, bagi mereka yang mengingkari ulu bagi Allah Subhanahu wa taala pemahaman aima semuanya berjalan di atas ini para ulama Islam dari awal Famal iskal, apa yang kamu permasalahkan? Apakah kemudian salafin mendatangkan suatu yang baru? Tunjukkan baru dari sisi mana? Penuh bantahan. Tadi, Quran penuh bantahan. Salafin tidak mendatangkan suatu yang baru. Sunnah Rasul penuh dengan bantahan, bukan suatu yang baru. Para aima ulama panutan umat ini, sahabat tabi'in, adba tabi'in, aima fukoha, ulama, dari masa ke masa penuh dengan bantahan. kudut. Lalu apa yang kamu permasalahkan? Bahkan kitab ketika itu bantahan keilmiahannya akan lebih tajam, lebih jelas dibanding kalau itu art. Art itu bentuk karya ilmiah yang sifatnya menjelaskan begini akidah kita, nggak sedang membantah dia. Tapi kalau membantah, bantah. Fulan mengucapkan begini, ini keyakinan dia, ini pemahaman dibantah. Kenapa ini lebih tajam? Karena dia sedang bantah. Orang yang sedang bantah itu apa ya kalau bahasa Jawanya mereteli. Me, ah, mengurai nah. Kayak gampangannya kayak sesuatu yang di laboratorium dilihat satu persatu dengan teliti. Oh ini satu, satu ini dibahas, dijabarkan begini-begini. Wah ini ada virus lain lagi, ini ada bakteri lain lagi. Satu persatu pakai mikroskop dilihat. Jeli orang yang membantah itu. Satu demi satu, kata demi kata, permasalahan demi permasalahan yang menyimpang, yang salah akan dia bantah dengan ilmiah. Beda dengan kalau itu art, Selain itu, bahwa banyak dari kitab-kitab para ulama yang kita pelajari itu asalnya adalah kitab bantahan yang belakangan yang nggak paham, nggak tahu menaun menganggap ini kitab art. Ini beliau sedang menyampaikan, tidak sedang membantah. Miskin. Dia sendiri memegang kitab itu, mengajarkan kitab itu. Padahal dia kalau saja memahami kitab ini bantahan. Begitu banyaknya. Minhajus Sunnah, Syekhul Islam, Dar Arut bantahan. Dan nah, beberapa kitab-kitab ulama sunnah yang lainnya. Maka kedua-duanya. Bayanul haq, waradul batil. Itu manhaj Quran, manhaj sunnah, manhaj a'immah. Al-haq dijelaskan, yang batil pun dibantah. Tidak cukup salah satu dari keduanya. Dua-duanya. Allah sebutkan, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Demikian kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat kami detail dijelaskan. Dan untuk kami perjelas pula jalannya orang-orang mujrim. Orang-orang yang menyimpang, menyalahi syariat Allah. Enggak hanya al-haq yang dijelaskan oleh Allah, tapi jalannya mujrimin juga dibongkar, dibantah. Dan seperti itulah Quran tadi contoh-contohnya. Banyak. Ini dan itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka orang yang paling sempurna dalam Islam yang tahu kebenaran bitafsil dan dia tahu kebatilan bitafsil dengan bantahannya. Dan seperti itulah para sahabat. Tahu mereka jahiliyah bahkan mereka sempat hidup di dalamnya. Tahu detail. Lalu Allah berikan mereka hidayah, iman, sunnah, Quran dengan detail sehingga mereka tahu al-haq itu begini begini mulianya mereka tahu hinanya yang batil kuni begini gini kata Umar innama tangkudu ural iman urwatan urwah idza nasha'a islam man la ya'riful jahiliyah tali iman itu putus satu demi satu ketika orang hidup dalam Islam sementara dia tidak tahu menau tentang jahiliyah lawannya Islam tidak dibantah semua dia anggap baik semua dia anggap benar rusak imannya Maka al-haq pelajari untuk dicintai, dimuliakan, diamalkan, didakwahkan. Batil pun dipelajari, dibantah untuk kamu menjauh selamat darinya, diingatkan umat darinya, ditahdir. Wah kata, begitulah Islam datang. Seperti itu manhaj Quran, itu metode Quranul Karim, itu metode sunnah Rasul, itu para sahabat. Kalau kamu mau meninggalkan jalan ini, ya silahkan. Kamu anggap kenapa terlalu banyak bantah-bantahan begini, begini. Tapi kalau kamu anggap itulah Islam, tunjukkan bukti. Di Quran nggak ada bantahan. Dalam sunnah nggak ada bantahan. Kenapa kalian banyak penuh dengan bantahan? Ya tunjukkan di mana Quran nggak ada bantahan. Yang tiap hari kamu baca, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim dalil Bantahan. Allah membantai Yahud. Maghdub alaihim orang yang dimurkai oleh Allah karena mereka berilmu tidak mengamalkannya. Dalin Allah bantah kaum Nasara karena mereka banyak berbuat, banyak beramal tanpa ilmu yang mereka pelajari. Isinya penuh dengan bantahan, tiap hari kamu baca. itulah Islam yang Allah dan Rasul Sallam ajarkan pada kita. Mudah-mudahan yang tersampaikan bermanfaat untuk kita semua. Allahu taala alam waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.